Beliau bersama e, kawannya bernama Al-Akh Usama meninggal dunia tadi pagi karena kecelakaan eh, Alhamdulillah beliau telah menghabiskan waktunya, menggunakan waktunya selama ini untuk mengurus dakwah. Berjuang bersungguh-sungguh baik dakwah terkait dengan pendidikan di Pondok Pesantren Magetan ataupun kajian-kajian di sekitar kota Magetan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Melimpahkan rahmatnya Kepada beliau dan mengampuni Beliau dan tentunya kita semua dari Apa yang kurang dari kita Meninggalnya pun dalam upaya Dalam usahanya juga bagian daripada Mengurus dakwah Mudah-mudahan beliau mendapatkan husnul khatimah. Dan semoga juga Ma'had Magetan Allah segerakan Allah beri segera pengganti yang akan mengurus berjalannya pondok tersebut. Nah, Kemudian sebelumnya juga eh, saya mengumumkan kabar gembira yaitu kedatangan beberapa masyayikh, beberapa ulama e, ternyata dimajukan waktunya Eh, dimulai daurah itu terbagi menjadi dua daurah masyayikh ini daurah untuk para asatidzah para duat dan daurah untuk ikhwan secara umum daurah untuk asatidzah dimulai pada tanggal 25 Agustus atau tepatnya mungkin 30 Rajab akhir bulan Rajab ini dimulai di Yogyakarta selama kurang lebih 14 atau 15 hari kemudian daurah untuk ikhwan secara umum akan dilaksanakan di Masjid Jami' Masjid Raya Bandul Kota Bandul kalau yang lalu itu di Kota Sleman Yogyakarta maka sekarang di Bandul di Masjid Jamek Bantul eh, yang memang diberi izin langsung oleh Bapak Bupati Bantul Insya Allah akan dimajukan dari waktu yang sudah diumumkan waktu yang diumumkan kalau tidak salah tanggal 13, 14, 15 September yang sudah ada di internet dan pengumuman yang lainnya maka akan dimajukan kemungkinan kemungkinannya tanggal 3-4 atau 4-5 September. Nah, Insya Allah akan diumumkan segera kepastiannya Bisa tanggal tersebut yang Anda sebutkan Bisa maju sehari atau dua hari insya Allah akan segera diumumkan. Oleh karena itu eh, kepada ikhwan untuk siap-siap sekaligus mempublikasikan daurah ini selama dua hari. Selama dua hari tinggal di Masjid Jami' Bantul itu. Nah, ini yang bisa Anda sampaikan untuk ikhwan tapi ada juga amanat dari panitia. Amanat dari panitia bahwa sampai hari ini memang dana yang di, terkumpul itu masih jauh dari yang semestinya. Masih jauh dari yang dibutuhkan. Setelah melakukan publikasi pengumuman melalui beberapa media melalui surat, melalui internet. Nah, ternyata dana yang terkumpul masih sangat-sangat sedikit. Nah, mungkin tidak nyampe uh, seper uh, seper lima puluhnya. Nah, Kenapa? Ya saya katakan begitu karena memang sekaligus saya rinci saldo yang lalu acara daurah yang lalu itu karena memang pada waktu itu kita mendapatkan bantuan dari masyarakat sendiri ya, untuk urusan tiket dan beberapa yang terkait dengannya tersisa 49 juta hasil publikasi pengumuman surat menyurat baru terkumpul 2, sekian juta. Berarti yang dihitung 2,9-nya atau 2, sekian ya kan iya. Dana yang dibutuhkan antara 130 sampai 150. Nah, kalau 1/50-nya kan 2 juta kali 50 berapa? 100. Nah, gitu. Makanya saya katakan tidak sampai seper 50-nya. Maka dari itu uh, ini saya kembalikan kepada ikhwan uh, mudah-mudahan uh, bisa mendapatkan jalan keluar ikhwan di seluruh Indonesia saya sendiri akhirnya sibuk telepon sana telepon sini nah walaupun saya bukan panitia nah tapi memang harus segera di dibantu nah Mudah-mudahan dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Baik kita e, lanjutkan kajian e, dari kitab Tauhid di mana kita telah menyelesaikan hadis pertama dan kedua. Nah, kita akan memasuki penjelasan al-muallif tentang apa itu at-tamaim, apa itu ar-ruqa dan apa itu at-tiwala yang telah disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Penulis menyatakan at-tamaimu syai'un yu'allaqu 'ala al-auladi 'anil 'ain. Jamaim itu adalah sesuatu yang digantungkan, dikalungkan kepada anak-anak dalam rangka menghindarkan dari al-ain. Al-ain sudah antum paham maksudnya adalah al-ain yaitu mata yang dengan pandangannya dia mampu tentunya dengan takdir Allah mencelakakan sesuatu yang dilihatnya. Air yang di gelas ini karena dilihat dia bisa tumpah. Nah, orang yang sehat, bayi yang sehat, mobil yang bagus dan seterusnya. Nah, orang yang berbadan sehat dilihat dengan mata itu dia bisa sakit. Nah, itu al-ain lah, sesuatu yang digantungkan dalam rangka menghindarkan diri atau anak atau sesuatu, kendaraan, rumah dan yang lainnya dari al-ain ini yang dinamakan dengan at-tamaim. Jadi kalau ditanya apa itu tamaim, itu jawabannya. Syai'un yu'allaq 'alal auladi 'anil ain. Nah, tamaim itu sebenarnya jamak dari kata at-tamimah. Tunggalnya at-tamimah. Nah, pernyataan beliau syai'un meliputi banyak perkara, bisa dalam bentuk kayu, bisa dalam bentuk kertas ya, atau yang semisalnya, bisa berbentuk tulang. Ya. Yang dikalungkan dalam tujuan atau dengan tujuan untuk menghindarkan dari balak. Pernyataan beliau alal aulad kepada anak-anak ini yang sering. Bukan berarti kalau bukan anak-anak bukan berarti kalau digantungkan kepada selain anak-anak maka itu tidak dinamakan jamaim, bukan. Tetap diberi nama jamaim atau jamimah walaupun dikalungkan ke hewan atau kendaraan. Nah, tetap diberi nama apa? Jamaim atau mufradnya apa? Damimah. Kemudian kalimat anil ain dalam rangka menghindarkan diri dari al ain tidak secara global atau tidak secara mutlak al ain. Bisa saja dalam rangka menghindarkan diri dari musibah yang lainnya. Musibah yang lainnya selain daripada al ain, sihir misalkan, jin ya. Dan yang lainnya. Nah, maka segala sesuatu yang digantung atau dikalungkan kepada anak-anak ataupun yang lainnya ya. baik terbuat dari tulang, kayu, kertas ataupun yang semisalnya dalam rangka untuk menghindarkan diri dari musibah, penyakit dan bala baik itu karena al-ain ataupun sihir ataupun yang lainnya maka itu diberi nama apa? At-tamimah atau at-tamaim. Qala al-muallif lakin idza kana al القرآن min al-Qur'an farakhasa fihi ba'd as-salaf wa من lam yurakhis fihi wa yaj'aluhu min al-manhi anhu minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tetapi kalau seandainya yang digantungkan itu berasal dari Al-Quran, yang dikalungkan itu sesuatu berasal dari Al-Quran, salah satu surat Al-Quran atau beberapa ayat dari Al-Quran maka yang seperti ini sebagian salaf kata penulis membolehkannya sebagian ulama dari kalangan salaf membolehkannya tetapi sebagian yang lainnya tidak membolehkan di sini pembahasan perlu diperjelas siapa yang membolehkan dan siapa yang tidak membolehkan ini pertama kalau yang tidak membolehkan jelas diantaranya adalah Ibnu Mas'ud sebagai di, sebagaimana ditebut, disebutkan oleh penulis. Selain Ibnu Mas'ud juga adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Selain keduanya juga adalah Hudzaifah Ibnu Yaman yang tidak membolehkan. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Hudzaifah ibnul Yaman. Kemudian berikutnya Uqbah bin Amir. Ini deretan mereka-mereka yang tidak membolehkan. Uqbah bin Amir. Kemudian Ibnu Ukaim. Ibnu Ukaim. Pakai kaf. Ukaim, ain, kaf, ya, mim. Kemudian sejumlah dari kalangan tabi'in yang berjumlah banyak tentunya. Di antara mereka adalah murid-murid Ibnu Mas'ud. Murid-murid Ibnu Mas'ud. Kemudian ini adalah riwayat Al-Imam Ahmad. Riwayat dari Al-Imam Ahmad. Dan yang dipilih oleh kebanyakan para ulama yang di atas mazhab Al-Imam Ahmad rahimahullah dan kebanyakan ulama al-mutaakhirun masa-masa sesudahnya dari mutaakhirin menyatakan tidak boleh. Sementara yang menyatakan boleh menurut keterangan pensyarah kitab ini Nah, pensyarah kitab ini adalah cucu daripada penulis yang namanya Abdurrahman bin Hasan. Nah, penulis kitab Fathul Majid di antaranya yang membolehkan adalah Abdullah bin Amr ibn Al-As. Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu anhum. Oh, ibn, nah, Abdullah bin Amr ibn as radhiyallahu anhuma dan diriwayatkan ya, dari Aisyah. Nah, dari kalangan ulama di masa ini yang dengan tegas menyatakan tidak boleh tentunya banyak di antaranya adalah Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Al sahihah Nah, naib maksudnya tidak boleh apa? Hah? Tidak boleh menggantungkan yakni jamaim walaupun dari Al-Qur'an. Nah, ternyata setelah dibahas Nah, setelah dibahas tentang permasalahan ini, ada beberapa hal yang harus ditinjau. Ada beberapa hal yang harus ditinjau. Pertama, bahwa riwayat yang menyebutkan bahwa Abdullah bin Amr ibn al-As membolehkan menggantungkan tamaim jika terbuat atau berasal dari Al-Qur'an baik tergantung di sana surat tertentu atau ayat-ayat tertentu. Nah, adalah riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah di dalam Sunan Abi Dawud di dalam Sunan Abi Dawud bahwasanya Abdullah ibnu Amr ibn As dahulu mengajarkan doa kepada anak-anaknya untuk melindungi dari perasaan takut mengajarkan kepada anak-anaknya beberapa doa untuk menghilangkan perasaan takut was-was yang ada di hatinya nah bagaimana doanya yaitu bi bikalimatillah أعوذ بكلمات الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه من غضبه وشر وشر عباده أعوذ بكلمات الله التامة perlu dituliskan apa? Hah? Perlu. A'udzu bikalimatillahi tamma min ghadabihi wa min syarri ibadihi ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون أعوذ بكلمة الله التامة التامة من غضبه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين wa yahdurun Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemarahannya, yakni dari kemarahan Allah dan wa min syarri ibadihi dan dari kejahatan hamba-hambanya wa min hamazatis syayatin dan aku berlindung pula de, dari bisikan-bisikan syaitan dan dari upaya syaitan untuk uh, menyesatkan aku. Nah, ini doa diajarkan oleh Abdullah ibn Amr ibn As kepada anak-anaknya yang telah agak dewasa, ya, mau menginjak remaja ditalkinkan, didiktekan sehingga didengar oleh mereka dan dihafal. Sementara anak-anaknya yang masih kecil dituliskan oleh Abdullah bin Amr bin As dalam sebuah papan ya yang terbuat dari kayu ya. Kemudian e, dikalungkan ke leher anaknya. Nah, dikalungkan ke leher anaknya. Nah. Riwayat ini hadis ini panjang. Kalau saya sebutkan maknanya secara awal bahwasanya Abdullah bin Amir bin Al-As mengajarkan kepada anak-anaknya doa untuk menghindarkan diri dari perasaan takut, ya ini ini doanya. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabi wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Nah, sampai di sini hadis ini hasan. Yakni sah. Nah, kemudian ada tambahan berikutnya bahwasanya Abdullah bin Amr bin Al-As ya mengalungkan tulisan ini dalam sebuah papan kecil ya, kepada anak-anaknya yang masih kecil. Lah tambahan ini tadi terakhir adalah tambahan yang lemah dalam hadis. Tambahan yang lemah. Bahkan Syekh Al-Albani menyatakan bahwa tambahan ini adalah tambahan yang mungkar. Tambahan yang mungkar. Mana yang mungkar? Hadis ini? Antum? Hadis ini mungkar atau tidak? Hah? Tidak. Hadis ini sah. Yang mungkar yang mana? Hah? muslimin tambahan bahwasanya Abdullah bin Amr al-As mengalungkan tulisan ini atau doa ini yang ditulis di dalam papan kecil kepada anak-anaknya. Tambahan itulah yang mungkar. Hati-hati, hadis ini sah dan bisa kita amalkan. Doa. Nah. Lah, riwayat yang mungkar inilah yang kemudian difahami oleh sebagian bahwa Abdullah ibn Amr ibn Al-As termasuk yang berpendapat bolehnya uh, mengalungkan suatu tulisan jika berasal dari Al-Quran karena bacaan ini sebagiannya dari Al-Quran sebagian potongan doa ini berasal dari Al-Quran nah difahami bahwa Abdullah bin Abdul As membolehkan hal itu Ternyata pertama, kita tahu bahwa sanad hadis yang menyebutkan adanya tambahan ini adalah sanad yang lemah bahkan mungkar. Nah, ini pentingnya kita belajar sanad ya ikhwan. Pentingnya bagi umat ini. Saya kemarin dikagetkan ketika mengisi daurah di balik papan. Enak-enak ngisi daurah, ada sebagian ikhwan menyerahkan kepada panitia sebuah buletin namanya Al-Ukhuwah yang diterbitkan oleh Eh, partai PKS di sana di mana di Balikpapan ya. Eh, isinya judulnya Nabi pun berunjuk rasa saya kaget pada acara pagi hari hari Ahad pagi ya, masih di tengah-tengah daurah ada sebagian bapak-bapak yang menyampaikan Ustaz apa katanya boleh demonstrasi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdemonstrasi oh ya waduh saya bilang saya secara global saya nggak tahu Rasulullah pernah berdemonstrasi wallahu alam saya nggak pernah tahu iya Ustaz ada kisahnya katanya bahwa Rasulullah pernah ternyata nggak lama setelah itu menjelang zuhur saya diberi buletin tersebut nah, saya baca dari awal apa itu kisah yang kemudian dijadikan dasar oleh mereka untuk membolehkan al-mubaharah atau demonstrasi tersebut? Yaitu kisah ketika peristiwa masuk Islamnya Umar bin Khattab. Di mana ketika Umar pada waktu itu marah mendengar adik perempuannya telah masuk Islam, ya, kemudian datang menemui sebagian sahabat yang telah memeluk Islam dengan marah sesampai di situ ternyata Allah luluhkan hatinya Kemudian dia beliau masuk Islam. Setelah masuk Islamnya Umar Umar menyatakan, "Ya Rasulullah, alasna 'alal haq hayyan wa mayyitan?" Qala, "Na'am, nahnu 'alal haq hayyan wa mayyitan." Ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran? Baik di masa kita hidup maupun mati? Ya, kata Rasulullah, betul. Kemudian Umar dengan keberaniannya menyatakan, "Limadza akhfaina dinana?" Kenapa kita masih sembunyikan agama kita? Sembunyi-sembunyi seperti ini. Sudah, terang-terangan. Akhirnya disitulah Umar bin Khattab kemudian diberi julukan Al Faruq. Ya, diberi julukan apa? Al Faruq. Lah, setelah itu keluarlah sahabat yang telah memeluk Islam itu dalam dua barisan. Nah, ini demo bersama Rasul dan sahabat yang lainnya. Di barisan pertama ada Umar bin Khattab sebagai salah satu pembesar Quraisy di barisan kedua ada Hamzah bin Abdul Muttalib yang masuk Islam tiga hari sebelum masuk Islamnya Umar bin Khattab. Maka keluarlah barisan ini di hadapan Quraisy sehingga Quraisy mengevaluasi kebijaksanaan-kebijaksanaannya selama ini. Nah, masya Allah. Nah. Jelas kan sudah demo kan ya? Nah, kok subhanallah sambil iseng saya mencoba melihat e, dalam beberapa buku sejarah sanad hadis ini. Hadis ini ternyata disebutkan oleh Al-Imam al hafidz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Al-Isabah. Beliau menyebutkan bahwa hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Nuaim di dalam kitabnya Hilyatul Aulia dan juga uh, diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitabnya sifat eh, sifatus safwah dan di dalam kitab Rahikul Makhtum. Kalau orang-orang awam bisa melihatnya katanya di dalam film Ar-Risalah. Nah, saya khawatir ini dinukil dari film Ar-Risalah begitulah kisah ini. Lah ternyata subhanallah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan bahwa seluruh hadis ini adalah melalui riwayat yang disebutkan oleh Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah keponakan Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam kitab tarikh, kitab sejarah beliau. Dan seluruh sanatnya melalui seorang rawi namanya Ishaq bin Abi Farwa. Ishaq bin Abi Farwa. Ishaq bin Abi Farwa ini kata Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Takribut Tahzib Matruk. Nah, ditinggalkan hadisnya. Berkata Al-Imam Ibnu Ma'in, Kazab, pendusta. Nah, berkata Al-Imam Zuhri Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, seorang tabi'in yang mulia menyatakan tidak halal meriwayatkan hadis dari orang ini. Nah, dia sering meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar, Nah, dan sekian ucapan para ulama yang disebutkan dalam buku-buku Jarhut Ta'dil, Kutub Rijal menyatakan e, bahwa Ishak ini memang bukan lemah tetapi memang pendusta. Sehingga hadis kalau melalui seorang rawi yang pendusta nilainya adalah apa? maudhu palsu, bukan dhaif saja, tetapi maudhu palsu. Nah, lah Alhamdulillah umat Islam ini dibedakan dengan umat-umat yang sebelumnya. Ya. Dengan adanya keistimewaan yang dimiliki oleh umat itu yaitu adanya ilmu isnad. Ilmu mempelajari rangkaian-rangkaian rawi. Sehingga akidah yang datang dari Rasul. Ibadah yang datang dari Rasul. Akhlak, sejarah yang datang dari Rasul semuanya tersaring kalau tanpa ilmu ini maka cerita atau sejarah Rasul nggak ada bedanya dengan sejarah Ken Arok dan Ken Dedes. Ya, Islam agama yang mulia, yang terhormat. Nah, harus dinukil secara ilmiah, bukan asal-asalan seperti ini. Bagaimana umat dibodohi dengan cara seperti ini? Mestinya mereka belajar bagaimana khilafah Islamnya bisa tegak kalau seperti ini umat. Bahkan di dalam buletin itu disebutkan beberapa hadis riwayat ini HR hadis riwayat pula. Salah satunya ada hadis, barang siapa yang tidak mementingkan urusan kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari muslimin. Ditulis HR Abu Dawud. Hadis riwayat Abu Dawud. Nggak tahu anak di Sunan Abu Dawud yang mana. Nah, anak coba buka, mungkin Syekh Al-Albani menyebutkan. Ternyata Syekh Al-Albani, jangankan Sunan Abi Dawud, ya. Di buku-buku yang kecil-kecil yang dia masih dalam bentuk manuskrip, Syekh Al-Albani memeriksanya. Apalagi di dalam sunan Abi Dawud. Istilahnya melek moto gini ketok sunan Abi Dawud. Nah, beberapa kitab yang ada di dalam oleh eh, yang dimiliki oleh Syekh Al-Albani, sekian kitab yang dimiliki oleh Syekh Al-Albani dalam bidang hadis, ya. Jangankan kita, sebagian ulama yang lainnya tidak punya. Apalagi maktabah Ma'had As-Salafi. Itu disebutkan kitab ini. Namanya aja kadang-kadang asing bagi kita. Ya Allah, Syekh sudah punya kitab ini. Luar biasa. Dari mana ini? Ya. Luar biasa. Lah, ikhwani fiddin azzani Allah wa'iyyakum, tidak menyebutkan sunan Abi Dawud. Ternyata ya tidak ada di dalam sunan Abi Dawud. Kemudian plus dari itu hadis ini dengan lafaz bahasa Arabnya semestinya man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Hadis ini juga adalah hadis sebagian sanatnya dhaif jiddan, sebagian yang lainnya maubu yakni palsu. Ha? Dengan tegas menyatakan uh, penulis uh, buletin tersebut telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La Rasulullah mengatakan man qala anni ma lam aqul falyatabawa maq'adahu minanar. Barang siapa yang berucap, mengucapkan suatu kata-kata, kemudian dinisbahkan kepada aku bahwa aku yang mengucapkannya, padahal aku tidak pernah mengucapkannya, hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya dari api neraka. Ini Islam. Islam nggak bisa bermodalkan emosional hanya kecintaan dan kecemburuan terhadap agama ini tidak. Tidak cukup, harus bermodalkan ilmu, harus belajar. Nah, kemudian kembali kepada masalah demonstrasi tadi, Katakan hadis tersebut sah. Ya, kita ini sudah ngalah nih sekarang. Iya. Katakan bahwa hadis atau kisah itu adalah sah. Maka jawaban berikutnya adalah Rasulullah melakukan demo kalau itu demo ya. Itu kepada siapa sih? Pemerintah siapa? Pemerintahan siapa itu waktu itu? Pemerintahan kafir Quraisy. Pemerintahan Makkah. Abu Jahal dan yang lainnya. Apakah mau dikiaskan dengan pemerintah Islam? Oh ya sama saja berarti Anda tidak belajar. Tolong jangan disamakan Islam ini dengan yang lainnya. Hargai ilmu Islam, hargai Nabi, hargai Al-Quran. Tidak boleh dikiaskan bagaimana muamalah terhadap orang kafir dan pemerintahan kafir dengan muamalah terhadap kaum muslimin dan pemerintahan muslimin. Jawaban berikutnya, jadi itu kias yang tidak benar dan mereka bukan ahli ya, bukan orang yang berhak untuk beristihad melakukan pengkiasan satu masalah dengan masalah yang lainnya nggak lengkap ya. perangkatnya itu nggak lengkap nah untuk beristihad perangkat-perangkat untuk beristihad tidak lengkap nah jadi barakallahu fikum ini jawaban yang Eh, yang kedua. Yang berikutnya yang ketiga adalah kita telah mendengar dan menerima nas-nas dalil-dalil khusus dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana menyikapi pemerintah muslimin yang zalim, yang kejam, yang merampas, yang tidak adil, yang KKN sudah dibimbing oleh Nabi. Sekian hadis diriwayatkan oleh sekian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, apa nasihat engkau jika kami mendapati pemerintah yang zalim? Kami tidak bertanya bagaimana bersikap terhadap pemerintah yang adil dan bertakwa wahai Rasul, tapi bertanya ke, kepada engkau tentang bagaimana bersikap kepada pemerintah yang zalim, yang merampas, yang membunuh, yang ini, yang itu, bagaimana? Apa kata Rasulullah? Isma'u wa ati'u. Nah, tetaplah kalian bersikap mendengar dan taat. Isbiru sabarlah hatta talqauni sampai kalian menjumpai aku nanti di telaga, di haud di yaumul qiyamah. Dalam riwayat lain kata Rasulullah, "Isbiru walau akhadhu malakum wa darabu dhahrakum." Sabar kalian walaupun pemerintah yang kejam itu merampas harta kalian. Sebentar-sebentar pajak, sebentar-bentar uang ini, sebentar uang itu, sebentar-bentar ini. Nah, sabar kata Rasulullah. Walaupun mereka merampas uang kalian, hak kalian dan mencambuk punggung kalian. Pernah dicambuk kita? Hah? Oh pernah Ustaz saya dulu dipentung ya. Wong kamu demo dipentung. Demonya nggak bener lagi. Nah. Jadi barakallahu fikum kita telah menerima nas dalil khas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan ini para ulama menyatakan bahwa perkara yang telah lalu yang bertentangan dengan hukum yang baru datang lebih sah sanatnya maka yang lalu itu hukumnya mansuh kalau sanatnya betul ya. Barakallahu fikum jadi e, terlalu memaksakan diri untuk meniru cara-cara kaum Yahudi di dalam menyikapi penguasanya Padahal Rasul menasihati umat ini untuk bersabar Jangan sembarang, jangan gegabah, jangan keburu bertindak Sabar Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi uh, kembali kepada permasalahan ini bahwa masalah sanadul hadis itu perkara yang penting dan salah satu keistimewaan dan kekhususan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinyatakan oleh Ibnu Mubarak as-sanadu indi minad din laulal isnad laqala man syaa ma sesungguhnya ilmu sanad mengetahui kredibilitas para perawi-perawi hadis, penukil-penukil hadis mengetahui bersambung atau tidak bersambungnya sebuah sanad merupakan bagian pokok dari agama ini kata Abdullah ibnul Mubarak. Kalau bukan karena adanya ilmu ini, niscaya akan berkata semua pihak dengan apa yang dimauinya. Akhirnya cerita Rasul kayak ceritanya sumpah palapa Gajah Mada. Nah, nggak ada beda. Di mana sikap penghormatan dan penghargaan terhadap Islam, terhadap hadis Rasul yang mulia keluar dari lisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini perkara yang sangat penting. Terkait dengan hadis yang sedang kita bahas, yaitu hadis Abdullah ibnu Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwa pada bagian pertama hadis tersebut sah sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Al Albani bahwa itu adalah hadisun hasan tetapi pada tambahan berikutnya itu meriwayati melalui seorang rawi yang namanya Muhammad bin Ishaq rahimahullah dan dia lemah menyelisihi rawi-rawi yang lainnya sehingga riwayat ini dinyatakan mungkar. Yang kedua, jawaban yang kedua bahwa kalau toh sanad ini sah bahwa Abdullah bin Amr mengalungkan perkara tersebut Perlu kita ketahui bahwa kalau seandainya itu adalah tamimah, tidak mungkin terbuat dari papan yang besar. Ya. Karena itu dibuat dalam rangka untuk nanti anaknya menghafalnya. Dibuka atau dilihat, taruh lagi, dihafal. Nah, tetapi dalam rangka untuk mengajarkan kepada anak-anaknya yang masih kecil dengan cara seperti ini. Itu kalau apa? sanad tambahan terakhir dari hadis ini sah. Jawaban yang berikutnya bahwa mayoritas sahabat dan menyatakan perkara ini tidak boleh. Atas dasar itu pendapat yang kuat dalam perkara ini bahwa tidak dibenarkannya menggantungkan sesuatu walaupun dari Al-Qur'an digantungkan begitu ya baik kepada anak-anak ataupun di mobil ataupun di tempat yang lainnya dalam rangka menghindarkan diri dari uh, al-ain ataupun sihir dan yang semisalnya. Lalu bagaimana caranya? Banyak caranya dicontohkan oleh Nabi yaitu ruqyah. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meruqyah cucunya Al-Hasan wal Husain. Kalau sudah hendak masuk maghrib, dipegang anak-anak itu dan dibacakan beberapa doa agar anak ini tidak terkena bala. Nah, ya, dengan beberapa cara diantaranya adalah ruqyah. Wallahu alam bisawab. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah. Jadi ada tiga jawaban ya dari sanad hadis. Yang kedua bahwa Abdullah bin Amr bin As mengalungkan hal itu bukan dalam rangka tanaim tetapi dalam rangka mengajarkan. Di antara buktinya bahwa tulisan itu ditulis dalam papan yang dikalungkan kepada anaknya yang masih kecil. Nah, Kemudian barakallahu fikum yang ketiga apa? Bahwa itu adalah amalan pribadi kalau sah. Kita nyatakan amalan pribadi dari Abdullah bin Amr bin al sementara kibarus sahabat menyatakan tidak boleh. Nah, Qala warruqah yallati tusamma bi'azaim wa khassa minhu dalil ma qala min asy-syirk rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-'aini wal huma. Ar-ruqa yang disebutkan dalam hadis siapa? Abdullah bin Mas'ud. Nah, hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan sudah kita bahas. Apa definisi yang atau yang dimaksud dengan ar-ruqa? Kata penulis, ar itu adalah yang juga diberi nama dengan azaim. Diberi nama dengan azaim. Wa khassa minhu dalil ma khala minasyirik. Dan telah datang dalil-dalil yang mengkhususkan bolehnya perbuatan itu jika bebas atau terhindarkan dari kesyirikan. Nah, yang dimaksud dengan ar yaitu ar-ruqyah. itu terbagi menjadi dua, ada ruqyah yang diizinkan dan ada ruqyah yang tidak diizinkan secara syar'i. Ruqyah yang diizinkan secara syar'i adalah ruqyah yang memenuhi syarat-syarat di antaranya apa yang disebutkan oleh al-Imam Al-Khattabi rahimahullah taala tentang rupiah yang diperbolehkan adalah rupiah yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama di antaranya apa yang disebutkan oleh al-Imam Al-Khattabi rahimahullah taala dan disebutkan pula oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kemudian Al-Imam As-Suyuti. Al-Imam As-Suyuti dan ulama yang lainnya. Apa syarat-syaratnya? Pertama, bahwa ruqyah itu harus berasal dari kalamullah yakni Al-Qur'an, bacaan-bacaan dari Al-Qur'an atau dengan menyebutkan asmaullah wa sifatihi ya. atau selain daripada Al-Qur'an juga berasal dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat yang pertama bahwa bacaan yang dibacakan bersumber dari Al-Qur'an atau dari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan asma Allah wa sifatihi. Asma Allah dan sifat-sifatnya. Nah. Syarat yang kedua bahwa ruqyah itu harus menggunakan bahasa Arab harus menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang difahami maknanya bagi orang-orang yang tidak bisa membaca dengan bacaan bahasa Arab. Ruqyah itu harus dengan bahasa Arab karena itu bahasa Al-Qur'an dan bahasa Nabi. Atau kalau ada yang tidak bisa dan terpaksa boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab dengan syarat maknanya harus difahami. Nah, yang ketiga syaratnya adalah bahwa si pelaku rukyah atau yang dirukyah tidak boleh meyakini bahwa rukyah itulah yang dengan sendirinya bisa menyembuhkan atau menghindarkan dari musibah. Tetapi harus berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang dengan takdirnya dan kudrahnya menentukan kesembuhan ataupun tidak. Allah saja. Nah. Ada yang menambahkan syarat yang keempat yaitu bahwa pihak yang akan diruqyah tidak boleh meminta meminta untuk diruqyah nggak boleh tolong rukyah saya ya, saya sakit. Nah, ini nggak boleh. Tetapi harus melalui perantara pihak lain. Nah, ini sudah kita pelajari dalam bab tahqiq tauhid. Bab tahqiq at-tauhid. Wa ma yukaffiru minadz dzunub. Au la, bab tahqiq tauhid. Nah, au bab ah, uh, at tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab at tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Sudah kita bahas. Nah, harus tadi dijelaskan dengan bahasa yang difahami maknanya. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian pihak dengan bahasa-bahasa entah asalnya entah itu bahasa Majusi, bahasa Persia atau bahasa uh, Yahudi. Nah, yang sebagiannya ternyata didapati pada buku-buku tarikat-tarikat sufi. Nah, di sini disebutkan oleh muallif atau pentaklik pemberi footnote uh, terhadap kitab ini beberapa bentuk wirid rukyah ya. Nah, nggak ngerti gimana bacanya ini. Di sini <laughs> yakni mirip dengan bim salabim abrakadabra. Nah, mirip dengan itu. Di sini tertulis karkadan kardadan dahda Asaba awad ahya syarahia jal jalud. Entah ini bahasa India, wala bahasa Persia atau bahasa Yahudi. Nah, ini dipakai oleh orang-orang yang dinamakan sekarang dengan istilah orang alim, orang soleh katanya. Untuk menulis rukyah-rukyah atau membacakan rukyah. Nah, atau membacakan rukyah. Nah, tentunya yang seperti ini tidak boleh atau dengan bahasa Jawa kuno. Nah, bahasa Jawa kuno. Nah, ono coroko. Nah, Hada tidak boleh. Nah, kenapa? Tidak menutup kemungkinan di sana mengandung bentuk doa dan permohonan kepada jin kepada syaitan atau bentuk penghinaan kepada ayat-ayat Allah pemuliaan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala nah sehingga dipersyaratkan ini oleh para ulama nah tiga atau empat syarat yang sudah disebutkan tadi itulah ar-ruqyah kalau yang bebas dari perkara ini dan memenuhi syarat itu adalah boleh bahkan mustahab kita merukyah seseorang tanpa kita diminta, tanpa menunggu untuk diminta. Kalau ada orang sakit, segera kita memulai rukyah. Jangan nunggu orang sakit ini masih isyarah. Dia sudah paham yang sakit mau meminta rukyah nggak boleh. Akhirnya dia isyarah pakai matanya. Nah, atau pura-pura cerita kemarin ada pak ini datang ke sini masya Allah dia merukyah saya gitu lah Padahal dia inginnya ya mbok kamu sekarang juga ngerukyah gitu lah Jangan jangan sampai seperti itu segera Begitu datang, Assalamualaikum, tahur insyaAllah, labas, mudah-mudahan cepat sembuh. Ya, sudah berapa hari sakitnya? Sekian hari ya Allah. Gimana kata dokter? Sudah, langsung rupiah. Nah, jangan panjang lebar, rupiah. Nah, selesai sehingga dia tidak menunggu-nunggu. Nah, ini semestinya. Atau kita meminta kepada saudara kita, tolong si fulan itu sakit rupiah kan boleh. Memintakan untuk saudara kita ini dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Rasulullah itu pernah meruqyah, pernah diruqyah dan pernah memintakan ruqyah. Nah, Rasulullah itu pernah meruqyah, meruqyah Al Hasan wal Husain, ya. Kemudian pernah diruqyah ketika Rasulullah disihir oleh Yahudi, kemudian datanglah Jibril dan seorang malaikat bersamanya meruqyah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kulau a'udzu birabbil falaq dan kulau a'udzu birabbin nas. Kemudian yang ketiga Rasulullah pernah memintakan ruqyah untuk seseorang yang sakit atau yang terkena al-ain. Di mana Rasulullah memerintahkan kepada Ummu Salamah istrinya untuk meruqyah seorang jariah, budak putri yang terkena al-ain. Itu semua adalah hadis sah dan dibenarkan e, untuk dilakukan ruqyah sesuai dengan cara yang syar'i. Nah, enggak perlu pakai silat-silatan segala. Nah, ya nggak harus Nah, barakallahu fikum. Katanya ada yang model begini sekarang ya. Jadi barakallahu fikum uh, eh, hakeza. Berikutnya al-muallif menyatakan qala wa uh, wa Rasulullah min al-aini wal huma. Rasulullah mengizinkan ruqyah tersebut dari sebab atau dikarenakan al-ain atau al-huma. Al-huma mimnya pakai fathah tanpa syaddah. Mimnya pakai fathah al-huma bukan humma. Kalau huma itu adalah disebabkan karena sengatan binatang seperti ular, kala jengking dan yang semisalnya. Itu huma. Tapi kalau humma pakai syaddah artinya adalah penyakit panas. Temperatur tubuh yang naik itu dinamakan humma. Pakai syaddah. Nah, kalau yang dalam hadis ini disebut atau dalam riwayat ini disebutkan adalah huma. Jadi rukyah itu diperbolehkan dari dua sebab al-ain dan al-huma. Maksudnya apakah yang lainnya tidak boleh? Jawabannya boleh. Boleh-boleh saja sebagaimana dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa rukyah itu boleh dilakukan walaupun tidak terkena penyakit apa-apa. Dalam rangka untuk membentengi, melindungi sebagaimana Al Hasan dan Husain diruqyah oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ruqyah juga dicontohkan kalau kita mau tidur, membacakan surat Al-Ikhlas wal qul a'udzu falaq qul a'udzu nas kemudian atau sebelumnya kita meniupkan sedikit kepada kedua telapak tangan kita ya kita usapkan itu bagian daripada ruqyah nah jadi barakallahu fikum eh, diperbolehkan kepada yang lainnya juga selain daripada al-ain dan al-huma Nah. Qala wattiwala. Juga ini bagian dari kata-kata yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Qala syai'un yasna'unahu yazumun annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha war rajula ila imra'atihi. Yuhabbibul mar'ata ila zawjiha war rajula ila imra'atihi. Atiwala taknya pakai kasrah, wawunya pakai fathah. Karena daripada sebagian cetakan wawunya pakai sukun dan e, taknya pakai fathah, itu keliru. Fathahnya pakai kasrah, wawunya pakai apa? Fathah. Atiwala. Atiwala itu adalah sesuatu yang sengaja dibuat dengan keyakinan bahwasanya hal tersebut bisa menyebabkan seorang wanita atau seorang istri cinta kepada suaminya dan sebaliknya. Nah, ini dinamakan apa? Asiwala. Nah, entah di Indonesia dinamakan apa? Apa? Pengasihan. Nah, pengasihan. Nah, yang tidak ada kasihnya. Karena itu pakai syirik, pakai syaitan. Nah, justru mendatangkan musibah di, di dunia dan di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Inilah pembahasan kita pada hari ini. Uh, eh, insya Allah kita lanjutkan. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan satu pertanyaan saja jika ada. Nah, tolong. Apakah apabila kita menaruh tulisan ayat Al-Quran di tembok, apakah masuk dalam Innamal a'mal binniyat. Pertanyaannya apa hukumnya me menggantungkan ayat-ayat Al-Quran di tembok? Innamal a'mal binniyat. Nah, bisa menjadi syirik asghar atau syirik akbar bisa dalam bentuk yang lainnya. Contohnya bagaimana? Orang menggantungkan ayat-ayat Al-Qur'an dalam bentuk ukiran atau tulisan dalam kain dan yang semisalnya. Ada yang tujuannya untuk perhiasan, menghiasi rumah. Nah, maka jawabannya adalah Al-Qur'an diturunkan bukan untuk dijadikan perhiasan. Ustaz daripada pakai hiasan yang lainnya Pemandangan Lebih baik ini Siapa yang bilang lebih baik Nah Tidak lebih baik Kecuali itu telah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabatnya Kalau seandainya itu baik Nah Sahabatnya pun bisa Ada yang ahli khat bahasa Arab Nah Bisa menulis di apa Uh, kulit onta yang sudah kering misalkan ditulis digantung di rumahnya sebagai hiasan mungkin tapi tidak pernah dilakukan oleh mereka. Maka kita jangan melakukan yang seperti itu. Nah, Al-Qur'an diturunkan untuk dibaca, kemudian dipelajari maknanya dan diamalkan. Bukan untuk seperti itu. Jangan pakai kalimat daripada. Dengan kalimat daripada inilah muncul berbagai amalan-amalan yang menyelisihi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Daripada begini kan lebih baik begini. Tidak ada yang lebih baik atau baik kecuali dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Kemudian kalau seandainya niatnya adalah dalam rangka untuk menghindarkan rumah dari musibah, dari sihir, dari yang lainnya, juga hal ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Tetapi dengan dibaca Al-Quran di tempat tertentu, di rumah tertentu, syaitan akan lari. Nah, syaitan akan lari dan menjauh dari rumah tersebut. Nah, la تجعلوا بيوتكم مقابر fa inna yang minal bait alladhi quri'a fihi suratul baqarah Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kubur. Maksudnya berilah bagian dari ibadah kalian di rumah kalian. Sesungguhnya syaitan itu lari dari sebuah rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi dibaca. Bukan digantungkan, dijadikan hiasan. Nah, tidak dalam uh, barakallahu fikum eh, kalau keyakinannya dengan menggantungkan itu bahwa barang yang digantungkan yang di sana terdapat tulisan Al-Qur'an hanya sebagai sebab saja untuk menghindarkan dari sihir dan yang lainnya, maka ketahui cara seperti ini bukan bagian dari sebab-sebab yang diajarkan oleh Allah ataupun Al-Quran, bukan bentuk media yang dibenarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah dalam rangka untuk menghindarkan dari bala. Dan tidak pula secara uh, al-kaunil qadari secara perhitungan kemanusiaan, ilmu kedokteran tradisional maupun kedokteran modern bahwa itu bagian perkara yang bisa menghindarkan dari musibah supaya tidak terkena wabah flu burung dikasih misalkan ayat kursi nggak ada itu entah dari ilmu kedokteran mana bahwa ayat kursi bisa mengusir flu burung nah nggak bisa maka yang seperti ini sudah kita pelajari kaidah ja'lu ma laysa bisababin syar'iyyin wala qadariyyin sababan fahuwa syirkun asghar menjadikan suatu perkara sebagai media sebagai sebab untuk datangnya sesuatu atau sembuhnya sesuatu mengusirnya sesuatu yang mana perkara ini tidak ditentukan secara syar'i oleh Allah di dalam Al-Qur'an ataupun oleh Rasulnya di dalam sunnah bagian daripada sebab tersebut atau tidak pula secara ilmu kedokteran kemasyarakatan tradisional ataupun yang lainnya sebagai sebab yang bisa diterima maka itu adalah syirik asgar kata ulama naik lagi peringkatnya ini sekarang naik nih kalau keyakinan dia bahwa benda inilah yang bisa dengan sendirinya tanpa ketentuan dari Allah, tanpa kehendak Allah bisa mengusir sihir, bisa mengusir setan dengan sendirinya, maka itu syirik akbar karena dia telah menjadikan atau memposisikan benda itu sebagai sekutu, sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jawabannya dari tiga sisi tadi. Dari ketiga sisinya itu sebaiknya yang pertama kita tinggalkan, yang kedua wajib kita tinggalkan, yang ketiga wajib-wajib untuk kita tinggalkan. Nah. Wallahu alam bisawab. Uh, sampai di sini insyaallah kajian kita mudah-mudahan Eh, majlis kita ini dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin dan dijadikan sebagai uh, kesempatan untuk menghapuskan dosa kita. <coughs> Wassallallahu wasallam <coughs> wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.